Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Wahai yang maha menetap. Wahai yang maha agung dan maha perkasa. Ya Allah. Wahai yang maha tahu segala lumuran aib dan maksiat. Ampunilah sebusuk apapun diri-diri kami selama ini Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah diri-diri kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Rob. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran-lembaran kelam masa lalu kami. Robana telamna anfusana, wa ilam takfir lana, wa tarhamna kunana minal khosirin. Ya Allah, Ampuni dan selamatkan orang tua kami. Darah dagingnya melekat pada tubuh kami. Ampuni jikalau selama ini kami pernah menzoliminya. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi ya Allah. Rob, ampuni kedua orang tua kami. Bahagiakan, muliakan sisa umurnya ya Allah. Allah, jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Kami mohon kepadamu ya Allah, lindungi kami dari mati su'ul khotimah. Cahayai kuburnya, kami benar-benar memohon padamu, lindungi dari siksa kuburnya ya Allah. Jadikan doa kami menjadi cahaya bagi hatinya, cahaya bagi kuburnya. Rob, balaslah kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Golongkan kami menjadi makhlukmu yang tahu diri dan tahu balas budi ya Allah. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat merasakan keagunganmu. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayatmu ya Allah. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaranmu. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut namamu, yang dapat menjadi cahaya ilmu, yang dapat menjadi jalan kebaikan, kemuliaan bagi umatmu dan lisan yang dapat pulang dengan menyebut namamu ya Allah. Ya Allah, kurniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkan jasad ini pulang kelak. Jasad yang bersih ya Allah. Ya Allah, Kurniakan kepada kami hati yang bening, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, hati yang tidak pernah kesepian karena teringat kepadamu, hati yang terpesona kepadamu, hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminanmu, hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberianmu hati yang selalu merasa aman karena yakin akan perlindunganmu yang maha kokoh. Ya Allah, Karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta. Cinta kepadamu ya Allah. Golongkan hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh kerinduan. Rindu ingin bisa pulang berjumpa denganmu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianatimu. Melainkan jadikan apapun yang harus kami hadapi membuat kami semakin dekat denganmu, semakin bersyukur atas nikmat darimu, semakin ridho dengan ketentuan apapun darimu, semakin indah dengan kesabaran, dan semakin gigih berjuang di jalanmu. Rob, andai suatu saat malaikat maut menjemput kami, izinkanlah saat kematian kami, saat terindah dalam hidup ini, dengan bekal yang cukup ya Allah ya Allah izinkan kami wafat husnul khotimah ya Allah hanya engkaulah segala-galanya bagi kami kami hanya sekedar makhlukmu yang tidak arti bagimu tapi engkau adalah segala-galanya bagi kami izinkan kami pulang dalam ridhomu ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin